Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah amma ba'd. Kita lanjutkan nah bacaan kita terhadap syarah Al-Mandhumah Al-Baiquniyah namun sebelumnya setorkan terlebih dahulu Abda'u bil hamdi muzalliyan ala Muhammadin rasulillah. Naam.

musalliyan Antum? Ulam. Ulam Qala al Allama Muhammad bin al Kita sekarang akan lanjutkan lagi. Kemarin sudah kita bahas mengenai apa kemarin? Solawat. Solawat itu ada dua makna, dirinci. Solawat itu doa. Doa dari siapa? Kalau hamba-hamba mendoakan Rasulullah, kita manusia ini mendoakan Rasulullah, maknanya apa? meminta kepada Allah Subhanahu wa taala agar memberikan pujian untuk Rasulullah di hadapan penduduk langit. Ingat-ingat. Tapi kalau doa itu dari Allah untuk Rasulullah maksudnya apa? Sanjungan dan pujian Allah taala untuk Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam di hadapan penduduk langit. Beda enggak? Beda enggak? Beda enggak? Beda. Hah? Ulangi lagi tayyib. Kalau misalkan antum Allahumma Masya ala Muhammad. Oh ya. Salli ala Muhammad. Doakanlah untuk Muhammad. Nah, kita mendoakannya bagaimana maksudnya? Meminta kepada Allah Subhanahu wa taala agar Allah taala memberikan apa? sanjungan dan pujian untuk Rasulullah di hadapan penduduk langit. Itu meminta. Tapi kalau Allah taala nah bersolawat atas nabinya, paham ya? Itu maksudnya bagaimana? Maksudnya Allah taala memujinya di hadapan penduduk langit. Paham maksudnya? Ya, wanda. kita aja simpelnya. Qala Asy-Syaikh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullah wa qauluhu Muhammadin khairun nabiyyin ursila. Muhammad huwa ismun min asma'in nabi. Muhammad di sini adalah salah satu nama daripada nama-nama Nabi Muhammad SAW karena beliau memiliki nama yang banyak yang masyhurnya Muhammad sama Ahmad paham ya? walaupun yang lainnya ada Al-Mahi, Al-Hashir, Al-Muqaffi apalagi? Hah? apalagi? itu yang masyhur yang masyhurnya eh, na'am barakallahu al-Mahi, al-Hashir, al-Muqaffi, kemudian apa? Ahmad Muhammad. Kita lihat. Wa qad dzakara Allah Ta'ala ismaini min asma'in Nabi sallallahu dan sungguh Allah Ta'ala telah menyebutkan dua nama dari nama-nama Nabi sallallahu fil Qur'anil Karim di dalam Al-Qur'anul Karim. Wa huma Ahmad wa Muhammad. Toha sama Yasin bukan. Walaupun orang-orang mengatakan ala Toha Rasulullah, ala Yasin Habibillah itu enggak tepat. Kalau seandainya Toha adalah nama Rasulullah, Yasin juga bukan nama Rasulullah. Kata mereka Yasin, itu wahai Nabi katanya. Namanya Toha, ma anzalna 'alaikal Qur'an sekolah Katanya Toha ini wahai Muhammad katanya. Keliru enggak nih? Keliru. Nama Rasulullah ma'ruf. Di dalam Al-Qur'an disebutkan hanya dua nama ini, Ahmad dan Muhammad. Muhammad pada dua tempat, pada empat tempat. Nama Muhammad ada empat tempat. Dalam surat apa? Surat apa? Surat apa? Surat apa? Muhammad. Al-Fath. Al-Ahzab Al Imran empat tempat. Lafaz Muhammad. Paham ya? Nah, Muhammadur Rasulullah dalam surat apa ini? Akhir surat Al-Fatah, ya enggak? Kemudian yang kedua dalam surat Muhammad apa? Alladzi unzila ala Muhammad itu ya. Ewa. Dua. Yang ketiga dalam surat Ahzab maka Muhammadun aba ahadin rijalikum. Dalam surah Imran Wa ma Muhammadun illa rasulun qad khalat min qablihi rusul. Nah itu. Empat itu lafadznya Muhammad semua. Lain lafadz Ahmad ada satu tok. Dalam surat apa itu? as Nah, kita lihat. Amma Ahmad faqad dzakarahu naqlan an Isa alaihi salatu wasalam. Adapun nama Ahmad, sungguh Allah Taala menyebutkan yaitu penukilan tentang Isa alaihi salam wa qad ikhtara Isa dzalik dan sungguh nam barakallahu fikum Allah Subhanahu wa taala nah memilih e, barakallahu fikum atau sungguh Nabi Isa alaihi salam memilih hal tersebut. Maksudnya apa? Maksudnya Nabi Isa alaihissalam nah, menyebutkan bahwasanya akan datang setelahnya nanti nabi yang dikenal dengan Ahmad itu. Imma li'annahu yuha ilaihi illa bidzalik. Kemungkinan pertama imma bahwasanya beliau Isa alaihissalam diberikan ana ah, barakallahu fikum tidak diberikan wahyu kepadanya kecuali tentang hal tersebut maksudnya na barakallahu fikum hafizakumullah nah memang tidak ada nabi lagi setelahnya kecuali Ahmad tadi Nabi Muhammad Wa imma li'annahu yadullu 'ala tafdhil. Atau kemungkinan besar karena menunjukkan atas keutamaannya. Yaitu keutamaan keutamaan nabi yang datang setelahnya, yaitu Nabi Ahmad. Nabi Ahmad nabi siapa? Nabi Muhammad. Fa inna Ahmada ismu tafdhilin fil asl. Karena Ahmad itu kalau dilihat dari asal katanya merupakan isim tafdhil, isim yang menunjukkan apa? perbandingan. Fil asl pada asalnya Ahmad orang yang paling terpuji, ya enggak? Ahmad. Kama taqul fulanun ahmadun nas sebagaimana kau katakan sebuah ungkapan perhatikan baik-baik fulanun ahmadun nas si fulan itu adalah manusia yang paling terpuji ya enggak isim tafdhil fa khataba bani israil maka Allah taala atau maka Isa alaihissalam mengajak bicara Bani Israel liyubayyina kamalah untuk menjelaskan kesempurnaan Ahmad tersebut Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Naam. Amma Muhammadun fahuwa ismu maf'ulin min humida. Perhatikan baik. Adapun Muhammad itu merupakan isim maf'ul dari kata humida. Walakin al-aqrab anna Allah taala awha ilaih bidzalika lisababain. Akan tetapi pendapatnya lebih dekat bahwasanya Allah Subhanahu wa taala memberikan wahyu kepadanya nah barakallahu fikum dengan hal tersebut dikarenakan dua sebab. Huma kita lihat. Sebab pertama likai yubayyinu Lika yubayyin li Bani Israil anna Nabi wasallam huwa ahmadun nas wa Pertama yang perhatikan sifat pertama. Agar Nabi Isa menjelaskan kepada Bani Israel bahwa Nabi Muhammad SAW merupakan apa? Manusia yang paling terpuji dan paling afdal. Apa maksudnya ya? Nah, bukti Nabi Isa AS nanti turun di akhir zaman sebagai Nabi yang baru atau umat Rasulullah? Umat Rasulullah SAW. Nah, barakallahu fikum. Hingga apa? Hingga beliau aja ketika turun kemudian menjumpai Imam Mahdi. Nah, namanya sama dengan nama Nabi kita Muhammad ya, Muhammad bin Abdullah. Nah, barakallahu fikum diperintahkan apa? Untuk imam beliau ditawarkan, tafadhol, ditawarkan untuk imam. Imam Nah, maksudnya Nabi Isa, tapi Nabi Isa mengatakan masing-masing kaum itu ada imamnya. Maksudnya suruh imam, imam Mahdi yang imam. Apa maksudnya ya? Bukan berarti karena beliau enggak punya keutamaan, tidak, menunjukkan keutamaan umat Nabi Muhammad SAW juga. Dan beliau datang di akhir zaman pun Posisinya bukan nabi yang baru tapi umat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kita lihat yang kedua. Likai yabtaliya Bani Israel wa yamtahinahum. Dalam rangka untuk menguji Bani Israel dan juga memberikan cobaan kepada mereka. Percaya enggak mereka itu loh? Beriman enggak kalau datang nabi namanya Ahmad setelahnya? Ini ujian untuk mereka ini. Wa dzalika li'anna an-nasara qalu yang demikian itu dikarenakan orang-orang Nasara mengatakan ladzi basyara Nabihi Isa wa Ahmad. Ini perhatikan Bapak ini. Yang seperti itu dikarenakan Nabi Isa telah memberikan kabar gembira kepada kami bahwasanya yang akan datang setelahnya nanti adalah Ahmad namanya. Kami enggak percaya kalau Nabi Muhammad. Yang anak percaya Ahmad katanya. Jadi nunggu sampai kapanpun yang kalau namanya disenaskan Ahmad itu enggak ada gitu. Paham ya? Kalau misalkan yang masyhur Nabi Muhammad maksudnya Ahmad itu maksudnya. Tapi mereka ngayal. Nah, mereka ngayal dan mengatakan yang dikabarkan kepada kami Nabi Isa adalah Ahmad. Waladhi ja'a Adil Arab huwa Muhammad. Sedangkan yang datang ke tanah Arab siapa Muhammad. Kami nggak beriman katanya. Wong buktinya yang dikasih tahu siapa? Yang dikabar kalau Nabi Isa siapa namanya? Ahmad. Yang datang di tanah Arab siapa? Muhammad. Kami nggak percaya katanya. Ini sombongnya mereka. Padahal ujian. Wa Ahmadu ghair Muhammad. Sedangkan Ahmad itu bukan Muhammad kata mereka. Fa inna Ahmad lam ya'ti ba'du karena Ahmad itu belum datang katanya. Allah musta'an. Nah, barakallahu fikum, Allah musta'an. Wa haula fihim dan mereka Allah Subhanahu wa taala berkata tentang mereka, berfirman tentang mereka, fa ammal ladzina fi qulubihim zayg fayattabi'una ma tashabaha min. Dan adapun orang-orang dalam hati mereka ada penyelewengan, maka mereka mengikuti perkara-perkara yang samar, perkara-perkara yang mutasyabih. Paham ya? Padahal sudah kita lewati kan? Mutasyabih itu sebenarnya kalau kita telusuri dalam Al-Qur'anul Al Karim, itu semuanya nanti kembali kepada apa? muhkam. Karena mutasyabihnya apa? nisbi. Mutasyabihnya itu samar nisbi. Dinisbahkan orang-orang yang enggak paham penafsirannya. Tapi kalau dinisbahkan kepada ahlul ilm, al-mufassirun, semuanya muhkam atau enggak? Muhkam. Oleh karena itu apa? Na barakallahu fikum wa ma ya'lamu ta'wilahu illallah warrasikhuna fil ilmi. Tidak ada yang mengetahui tafsirannya. Hakikat daripada tafsiran ayat tersebut kecuali Allah taala dan orang-orang yang mendalam ilmunya menunjukkan bahwasannya naam mutasyabihnya itu nisbi. Ada enggak yang mutasyabih mutlak? Ada seperti misalkan huruf muqatta'ah, alif lam mim, yasin, toha itu enggak ada yang tahu kecuali Allah Subhanahu wa taala. Adapun kita tahunya ya huruf muqatta'ah. Paham ya? Jangan sok tahu yasin nama Rasulullah ini. Toha juga nama Rasulullah, sok tahu seperti ini. Enggak ada dalilnya. Allah musta'an. Kita lihat dikit lagi barakallahu fikum malakin naqulu nakulilahum akan tapi kita katakan kepada mereka inna qaulakum sesungguhnya ucapan kalian inna lam ya'ti ba'du sesungguhnya eh, belum datang nabi yang namanya Ahmad kadzib. Ini adalah kedustaan. Hati-hati kedustaan. Li'anna Allah Ta'ala qala fi nafsil ayah dikarenakan Allah Ta'ala berfirman sama dalam ayat tersebut falamma ja'ahum bil bayyinat tatkala telah datang di hadapan mereka dengan membawa bayyinat membawa bukti-bukti dan juga membawa ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala. Qalu mereka mengatakan hadza sihrun mubin. Ini sihir yang nyata. Ini menunjukkan bahwasanya apa? Bahwasanya yang diinginkan yang datang membawa bayinat ini siapa? Rasulullah. Tapi mereka tetap mengingkari ini sihir yang nyata ini. Jadi mereka enggak percaya kalau namanya itu Muhammad. Yang mereka percaya Ahmad gitu loh. Yang Ahmad itu belum muncul kata mereka. Allah musta'an. Padahal Ahmad ya Muhammad. Allah musta'an. Kemudian berikutnya wa jaa fi'lun madin, yakni anna Ahmad jaa. Maksudnya apa? Jaa ini fi'il madhi istilahnya. Ya, maksudnya apa? Ahmad telah datang gitu loh. Wala na'lamu anna ahadan jaa ba'da Isa ila Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan tidak ada seorang pun yang mengetahui bahwasanya datang setelah Isa kecuali apa? Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Kesimpulannya apa kesimpulannya? Kesimpulannya yang sahih bahwasanya Ahmad adalah salah satu nama daripada nama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam ada pun yang mengatakan Ahmad tu lain lagi, Muhammad lain lagi itu adalah ungkapan-ungkapan yang tidak benar dan ungkapan yang batil. Nasallahu alaihi wasallam wa alhamdulillah rabbil alamin.